Muslim yang terbaik. Tentunya Ikhofiddin, ketika kita menilai seorang Muslim yang terbaik, tentu kita harus memiliki standar apa sampai kita katakan dia yang terbaik. Apa kaedah-kaedahnya hingga kita katakan dia terbaik? Apa barometernya hingga kita katakan muslim seperti ini adalah muslim yang terbaik? Tentunya Ikhwafiddin, kalau kita ambil barometernya berdasarkan suku, tentunya nanti penglihatan menurut suku Minang yang terbaik ini begini, bisa saja akan berbeda dengan menurut suku Aceh yang terbaiknya bagaimana? Menurut suku Jawa yang terbaiknya bagaimana? Pasti akan berbeda. Demikian juga kalau kita serahkan penilaian mana yang terbaik kepada akal fikiran manusia, pasti masing-masing orang akan menilai siapa yang terbaik itu dengan penilaian berbeda-beda sesuai dengan tingkat pengetahuan dia dan sesuai dengan bidangnya, bahkan sesuai dengan tingkat sekolahnya. Kalau kita katakan seorang pemuda, menurut seorang pemuda siapa yang dikatakan terbaik? Mungkin salah satu salah satu kriterianya yang mencarikan dia seorang jodoh begitu. Itulah yang terbaik. Kalau ditanyakan anak TK, siapa yang terbaik? yang paling banyak memberikan jajan. Karena memang itulah cara mereka berpikir. Kalau kita katakan yang biasa-biasa, siapa yang terbaik? Yang paling banyak ngasih hadiah. Berarti yang terbaik itu bagaimana? Kita butuh sebuah standar, memerlukan sebuah standar mana yang dikatakan yang terbaik. Oleh karena itu, ikhwafiddin, kita harus memiliki standar yang disepakati oleh kaum muslimin. Siapa yang dikatakan terbaik? Standarnya adalah Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau syariat Islam <coughs> mengatakan terbaik, maka kita katakan terbaik, walaupun menurut selera kita nggak baik. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan buruk, maka kita katakan buruk, walaupun menurut selera pribadi kita baik. Inilah standar yang wajib kita imani sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, dalam masalah muslim terbaik, kalau kita lihat dalam kita kumpulkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya berbunyi khairukum manusia yang terbaik di antara kalian ada yang disebut dengan lafaz khiyarukum, ada yang disebut dengan khairul mukminin, ada yang disebutkan dengan khairun nisa, sebaik-baik wanita. Setelah saya kumpulkan hadis-hadis yang menunjukkan tentang masalah muslim terbaik, maka ketahuilah ikhwafiddin, yang terbanyak hampir 3 per 4 masalah hadis yang berkaitan dengan muslim terbaik adalah berkenaan dengan akhlak berkenaan dengan akhlak. Baik disebutkan secara global maupun disebutkan secara rinci. Contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khiyarukum ahsanukum khuluqan yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik budi pekerti dan moralnya, itulah yang dikatakan yang terbaik. Ini disebutkan akhlak secara secara global. Dan ikhafidin perlu kita ketahui bahwasanya akhlak yang bagaimana yang dikatakan akhlak yang terbaik. Ini juga harus kita kembalikan dengan kriteria Islam harus kita kembalikan dengan kriteria sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah, jawabannya khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Berarti apabila ada seorang bersikap yang menyimpang dari Al-Quran, berarti akhlaknya tidak baik. Karena standar akhlak baik adalah Al-Quran. Ikhafiddin, rahimanallah wa iyyakum. Al-Quran juga menyatakan bahwasanya wa kala ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Bukan lagi mulia disebutkan. Akhlak yang sangat agung. Tandanya kalau kita mau menilai akhlak seorang itu baik dan tidaknya standarkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menurut Rasulullah itu ada akhlak baik, maka baiklah akhlak tersebut. Tidak bisa diserahkan kepada manusia. Tidak bisa dengan menggunakan ucapan Ibnu Mas'ud, "Famara al muslimuna hasanah fahuwa indallahi hasanah." Apa yang diperkirakan oleh so, oleh masyarakat muslim itu baik, maka menurut Allah juga baik. Kalau seandainya satu masyarakat itu komplek lokalisasi pelacur, gimana? Apa yang baik menurut mereka? Pelacuran bagi mereka nggak ada masalah. Kenapa? Karena masyarakatnya masyarakat pelacur. Kalau masyarakatnya masyarakat suka mencuri, maka mencuri nggak ada masalah bagi mereka. Dan seterusnya dan seterusnya. Makanya famaro al muslimuna hasanah. Apa yang dilihat menurut orang-orang muslim baik fahuwa indallahi hasanah maka menurut Allah itu juga pasti baik muslim yang bagaimana? Apakah muslim yang biasa-biasa? Tentu nanti muslim di Medan dengan muslim di Aceh akan berbeda. Kalau dikembalikan kepada standar pemikiran kebanyakan rata-rata kaum muslimin. Makanya ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, mangkana minkum mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'man alai fitnah." Barang siapa yang ingin mengambil sunnah, maka ambillah sunnah dari orang yang sudah meninggal. Karena yang hidup tidak aman dari fitnah, terkontaminasi pemikiran dengan pemikiran yang lain. Siapa mereka yang sudah meninggal? Ulaika ashabu nabiyikum. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi kalian. Kanu abarruhum kuluban. Mereka adalah yang paling baik hatinya, tidak ada orang yang melebihi baiknya hati para sahabat. Bukan hanya baik hatinya, wa a'maquhu ilman, paling dalam ilmunya. Ada hati orang baik, tapi ilmunya sedang-sedang saja atau ilmunya dangkal. Tapi para sahabat di samping hatinya baik, ilmunya juga paling dalam. Wa aqalluhum takallufan dan yang paling sedikit takallufnya qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi wa iqamati dinihi. Satu kaum yang memang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulnya dan menegakkan agamanya. Fa'rifu anhum fadlahum. Ketahuilah keutamaan mereka. tamassaku bidini imu akhlaqihim. Pegang agama mereka dan akhlak mereka. Innahum kanu ala hudam mustaqim. <clears throat> Karena sesungguhnya mereka berada di atas hidayah yang lurus. Famarra al muslimuna hasanah fahuwa indallahi hasanah. Apa yang menurut orang-orang Islam itu baik, maka baik juga menurut Allah. Al-muslimun ini liyufidulil ahdi. Artinya bukan semua muslim. Muslim yang dimaksud adalah para sahabat. Oleh karena itu, kafirin azallahu wa Ya, ketika kita menilai akhlak yang baik, akhlak yang baik adalah akhlak yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah katakan khairukum ahsanukum khuluqan sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian kita lihat lagi hadis-hadis yang lain yang merinci akhlak-akhlak baik yang dikatakan terbaik itu apa. Yang pertama ikhwatiddin azallahu yakum hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul muslimin man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Sebaik-baik orang muslim adalah yang selamat muslim yang lain dari lisannya dan dari tangannya. Ini dirinci lagi. Masih dalam kategori sebaik-baik muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang selamat muslim yang lain dari lisannya tuh yang pertama disebut adalah lisannya, bukan tangannya dulu. Karena apa? Ikhafidin. Karena yang paling banyak dosa manusia itu berkaitan dengan lisan, bukan dengan tangan. Nomor dua tangan. Bahkan kalau lisan ini dia mukul, pukulannya itu sangat sakit sekali. Ya. Kalau lisan sudah memukul, pukulannya sangat sakit sekali. Kalau tangan memukul, dia pukul ke tangan, apa yang sakit? Tangan sakit. Ketika tangan kita pukul tangan, mungkin kaki sakit. Enggak. Kita pukul kaki, tangan sakit. Enggak, kaki saja. Tapi kalau lisan, ketika dia memukul, di mana yang sakit, Bu? Di mana? Di sini. Dan itu pengaruhnya luar biasa, Ikhwatiddin. Ya, pengaruhnya luar biasa. Kadang-kadang seminggu masih terasa sakit sebulan, tiga bulan, setahun, bahkan bisa bertahun-tahun masih terasa sakit. Masih terasa sakitnya, masih terasa sakit. Dalam kali sakitnya. Karena tersinggung dengan lisan seseorang. Makanya ikhafiddin. Man salimal muslim min lisanihi wa Itu orang yang terbaik. Selamat muslim yang lain dari lisannya dan dari tangannya. Dalam sebuah hadis, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muad bin Jabal, "Ala ukhbiruka?" Ya Muad bin Jabal, maukah engkau aku beritahukan satu permasalahan yaitu masalah biraksil amr wa amudihi wa darwatu sanabi yaitu perkara pokok tiang dan puncaknya Islam. Apa itu? Rasulullah SAW kata Muad bin Jabal, Bala ya Rasul, tentu Rasulullah. Rasul is, Rasul amril Islam. Pokok semua urusan Islam. Tidak ada perkara yang tidak diurus dalam Islam. Semuanya sudah diurus dalam Islam. Ketika orang Yahudi datang kepada Salman Al-Farsi, "Eh, teman kamu itu kok ngurusin semuanya?" "Ya," katanya. "Hatta al-khirat." sampai bagaimana adab duduk di dalam WC juga diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pak? Adab dalam WC. Sebutkan tiga aja. Tidak menghadap kiblat. Apa lagi? Ah? Diri. Ada yang bilang berdiri. Bisa keluar berdiri. Jongkok, duduk nggak bisa. Bisa juga, nah, tergantung tempatnya. Apalagi satu lagi, satu aja. Hah? Masuk kaki kiri, tambah lagi lah, dua lagi coba. Hah? Enggak, ke sendal enggak. Tunjuk, tunjuk tangan. Hah? Bicara. <laughs> Bicara dengan siapa? Dengan setan. <laughs> Maksudnya baca doa, Allahumma ini allah min khusyul khaba'is. Kalau cebok dengan tangan kiri, jangan megang kemaluan dengan tangan kanan. Banyak. Itu diatur dalam Islam, tidak ada diatur hal seperti dalam agama yang lain. Gak ada. Hanya ada di Islam. Berbahagialah dan banggalah bagi kaum muslimin yang beragama Islam. Agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan ditebarkan alhamdulillah sampai dengan kita sekarang. Itu akhlak Ya. ikhafidina azallahu iyyakum. Rasul amr Islam. Pokok semua urusan Islam. Makanya orang nggak tahu Islam nggak bisa ngurus semua urusan. Kemudian wa amuduhu sholah. Tiangnya itu sholat. Kalau sholatnya sekali-sekali berarti tiangnya pun oleng. Ya. Kalau nggak sholat sama sekali runtuh itu Islamnya. Walaupun dia tahu, semua dia tahu, tapi nggak sholat, percuma. Ya, percuma. Karena sama artinya dia meruntuhkan Islam. Oleh karena itu, ikhafidin satu perkara yang para ulama berselisih pendapat tentang kalau nggak dikerjakan kafir atau tidak, yaitu hanya sholat. Hanya sholat. Yaitu apabila dia meyakini itu wajib, tapi dia sholatnya sehari hanya tiga kali misalnya Sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kafir keluar murtad dari Islam. Imam Syafi'i mengatakan ya masih dikatakan Islam lah begitu. Tapi itu sholat. Makanya mereka adalah ahdu bainana wa bainal kufri tarkus sholat. Pembeda antara kami dan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Baik. Wa daratu ini al-jihad. Puncaknya adalah jihad. Kemudian bin, ya, apa kata Rasulullah? Ala ukhbiruka bimalakihi kullah bimalakihi kullah. Maukah engkau aku beritahukan bagaimana cara mendapatkan ini semua? Pokok semua perkara, kemudian tiang agama, kemudian puncak agama. Mau? Bala ya Rasulullah, kata Mu'ad bin Jabal. Tentu ya Rasulullah. Rasulullah mah mengisyaratkan ke Imsik alaika hadha. Pegang lisanmu ini. Kemudian Mu'ad bin Jabal berkata, "Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhidu bimana takallama biha." Ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa Allah gara-gara ucapan kita? Apa jawab Rasulullah SAW? Sakulat ka ummuk ya Mu'ad. Bagaimana ente ini Mu'ad? Wahal yakubun nasfin nari ala wujuhim illa hasaidi alsinatihim bukankah banyak manusia-manusia diseret masuk ke dalam neraka jahanam gara-gara ulah lisannya? Gara-gara ulah lisannya bahaya lisan ikhwatiddin. Ada di sini yang pernah makan babi. Tunjuk tangan. Saya yakin nggak ada. Kalau ada ngaku. Yakin saya nggak ada. Kalau dia makan, saya yakin nggak di sini duduknya. Di hutan sana duduknya. <laughs> Udah. Tapi saya yakin, kita pernah makan bangkai yang lebih busuk ketimbang babi. Apa itu? Gunjing. Nah, itu dia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yaqtab ba'dukum ba'dha janganlah sebahagian kalian menggunjingi sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Sukakah salah seorang kalian makan bangkai temannya? Makan bangkai temannya. Fakarihtumu, tentu kalian jijik. Kalau ada orang, kita lihat ada orang apa namanya mobil menggilas ayam. Kemudian ada diambil orang ayam tersebut dipanggangnya. Kita katakan, ah, jorok udah ditabrak dimakan begitu kan tapi kalau ada orang makan orang orang makan orang itu jadi berita nasional terlebih lagi kalau temennya temennya meninggal pagi-pagi ngebuat apa namanya e, kari kari paha kari paha orang pasti bukan hanya berita nasional, bakal berita internasional. Karena semua manusia sepakat bahwasanya itu perbuatan menjijikkan. Nah, mana lebih banyak yang makan babi atau makan yang menjijikkan ini? Nah, yuk. Itu dia. Kalau makan babi sih enggak, lebih parah dari babi banyak. Sering dimakan. Walaupun tidak makan begitu, tapi dosanya ikhafidin Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan lebih parah dibandingkan makan babi. Itulah yang ikhafidin. Apa itu? Ulah lisan. Man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Yang selamat muslim yang lain dari lisannya dan dari tangannya. Makanya hati-hati dengan masalah lisan. Ketika dua orang saudara, teman ini yang satu dia soleh, yang satu si toleh. Yang si toleh ini suka berbuat maksiat. Yang temennya yang soleh ini selalu mengingatkan, kamu janganlah begini maksiat, bertakwalah kamu kepada Allah, ayo kita sholat segala macam. So, tiap hari bertemu, selalu diingatkan, jangan, ini dosa, jangan, ini dosa. Sampai yang temennya yang suka bermaksiat ini bosan. Ente itu memangnya diutus Allah hanya untuk mengingatkan aku saja. Kadang-kadang kan kita bosan, ada juga yang bosan ini ingatkan terus, ayo sholat, ayo sholat. Bosan orang. Ya. Memangnya ente itu diutus untuk mengingatkan saya? Dilahirkan khusus untuk nengon saya terus. Begitu. Kemudian ikhafidin azallahu iyyakum. Uh, kawannya ini masih sabar. Masih sabar. Kemudian dalam satu riwayat disebutkan ketika teman yang soleh ini sholat kawannya yang suka maksiat dipijak, dipijaknya leher, leher kawannya sedang sholat, pijaknya. Marah kawannya, demi Allah, kamu tidak akan diampuni oleh Allah dosamu. Tuh, sangin jengkelnya dia. Sudah nggak mau, mijak leher. Coba. Kalau bapak dipijak leher bapak gimana pak? Hah? Bisa <laughs> Tapi dia mengucapkan satu ucapan yang merusak yang membuat dia celaka dunia dan akhirat. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Saking jengkelnya dia. Kata Allah, siapa hambaku yang berani-berani mengatakan aku tidak akan mengampuni dosa seorang? Aku ampuni dosa dia, aku masukkan ke dalam surga. Tak akan aku ampuni dosamu dan aku masukkan kamu dalam neraka. Akhirnya yang soleh tadi masuk neraka. Gara-gara dia mengucapkan satu ucapan yang sangat berbahaya sehingga merusak dunia dan akhiratnya. Tuh, lisan. Ikhafiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian, kita lanjutkan lagi. Hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Baihaqi dan Imam Baihaqi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dia berkata, qala rajulun seorang berkata, "Ya Rasulullah, inna fulanah tudhkaru min kasrati inna fulana tudkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa siyamiha wa sadaqatiha ya Rasulullah ada ibu fulan itu terkenal salatnya luar biasa tahajudnya sunnahnya pokoknya habis semua itu salat dia kerjakan semua kemudian puasanya bukan hanya puasa Ramadan puasa sunnah, semua dia kerjakan. Terkenal seorang wanita yang taat luar biasa. Sedekahnya jangan tanya, ya, bukan seribu, dua ribu, bukan lima ribu. Ini dua ribu, lillahi taala. Dua dua ribu. Banyak infaknya. Kalau bahasa kita jutaan infaknya. Luar biasa ya. Di samping dia dermawan, taat beribadah kepada Allah, tapi masalahnya satu aja ya Rasulullah. Apa itu? Walakinnaha tu'di jiranaha bilisaniha. Tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Pertanyaannya itu panjang. Jawab Rasul dikit saja. Hiya finnar. Dia di neraka. Bayangkan ikhafidin. Padahal sholatnya rajin. Puasanya rajin. Sedekahnya banyak. Tapi gara-gara lisan habis semua. Hiya finnar. Dia di neraka. Kemudian wa inna fulana ada juga si fulana tudhkaru min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha dia dikenal salatnya dikit maksudnya salat hanya wajib-wajib saja puasanya yang wajib-wajib saja sedekahnya bagaimana wa in bil aswari min aqitti Kalaupun dia sedekah, sedekahnya dengan sepotong keju, berapalah sepotong keju. Walakinnaha la tu'di jiranaha bilisaniha tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Rasulullah, ia fil jannah." Dia di surga. Gara-gara lisan ibadah-ibadah akhirnya gak bermanfaat sehingga dimasukkan dia ke dalam ke dalam neraka jahanam naudzubillahi min dzalik. Ikhafidin ajallahu iyyakum. Gara-gara akhlak tadi itu. Ya. Akhlak yang berkaitan dengan lisan dan ketahuilah ya ikhafiddin, akhlak yang berkaitan dengan lisan adalah yang paling banyak. Paling banyak melanggar syariat adalah lisan. Apa misalnya? Gunjing. Kemudian mencerca. Ya kan? Rasulullah SAW pernah berkata bahwasanya bukan seorang mukmin kalau berbicara itu mencela dan mencerca. Makanya kalau kita lihat orang lagi gaduh, kalau sudah mencela, subhanallah, isi kebun binatang, daftar isi kebun binatang, sebutkan semua. Dipilih yang buruk-buruk. Ayam kamu kan nggak ada kan? Pernah dibilang ayam, semut, bebek ada? Nggak ada. Dipilih yang yang buruk-buruk. Apa contohnya? Nah, <laughs> itu dia. Yang najis-najis berat, anjing, babi, monyet. Kan nggak pernah ikan hiu kan nggak ada, ular kan nggak ada. Ya. Karena apa? Tujuannya itu untuk menyakiti hati orang yang yang dicela ini bukan orang mukmin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi misalnya dusta itu juga. Ini akhlak semua ya Pak dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna rajulan la yatakallamu bi kalimatin la yubalu la la yatakallamu bi kalimatin." Seorang laki-laki yang berbicara satu kalimat yang dia tidak tahu, dia tidak merasa bahwasanya kalimat itu dapat membuat Allah marah. Yang akhirnya membuat dia membuat dia jatuh ke dalam neraka yang jauhnya 70 tahun perjalanan. Rasul juga berkata, "Ikhwatiddin, inna rajula iyyakum wal kadzib." Hati-hati kalian dengan dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Dusta itu dapat menjerumuskan seseorang pada perbuatan buruk. Fa innal fujur yahdi ilan nar. Perbuatan buruk itu dapat menjerumuskan seorang ke dalam neraka jahanam. Gara-gara lidah ujung-ujungnya neraka jahanam. Ikhafidin azza iyyakum. Itu mengenai lisan. Kemudian ikhafidin rahimani Allah wa iyyakum. Hadis yang lain yang berkaitan dengan masalah khiyarukum, muslim terbaik. Masih masalah akhlak. Tapi ini lebih rinci lagi yaitu hadis yang diriwayatkan hadis yang dihasankan oleh Syalbani dari Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Inilah orang yang terbaik Makanya ikhafiddin, apa saja yang bisa kita sumbangsihkan untuk kaum muslimin, silahkan berikan. Apa saja. Dalam sebuah hadis sebutkan, contoh, ya, hadis ini hadis sahih, di sahih Syalbani dalam kitab silsilatu sahih, jilid 2, halaman 412, kata Rasulullah, ittaqillah azza wa jalla. Bertakwalah kalian kepada Allah azza wa jalla, wala tahkiranna minal ma'ruf syai'an Janganlah salah seorang kalian menganggap remeh perbuatan baik sedikit pun. Walau antafrugha min dalwika min bi'ina'il al-mustaski. Walaupun perbuatan baik itu hanya sekedar menuangkan air ke ke gelas temanmu. Begitu ya Khofiddin. Jadi apa yang bisa kita buat baik untuk teman? Misalnya apa? Kita lagi lagi duduk-duduk misalnya ambilkan air. Begitu dan ini berlaku untuk semua, bukan hanya untuk yang yang kalau ustad enggak lah begitu. Kalau ustad tolong kasih ambil air. Karena tengkur ya kan, ustad air. Set kaki <laughs> begitu kan. ya, enggak. Ya. Sofyan az ketika dia diminta untuk mendampingi jemaah haji dari Baghdad ke Mekah, dia beri dua syarat. Apa syaratnya? Pertama, saya mau ikut dengan catatan kalau adan saya yang adan. Yang kedua, aku yang berkhidmat melayani kalian. Bayangkan Sofyan Al-Zauri ulama kondang, ulama besar pada waktu itu. Kalau sekarang masih jadi Ustaz kampung, sudah gayanya sendal orang lain bawa. Ya kan? Tas orang lain bawa. Begitu ya ini seorang ulama, akhlaknya luar biasa. Syaratnya coba bayangkan, syaratnya syarat kedua, saya yang melayani kalian. Jadi kalau masak saya, masakan air saya, membagikan makanan saya. Gimana? Setuju? Kok oh, kan tak setuju, aku nggak ikut. Subhanallah, begitu luar biasa kan? Sanggup pak gitu pak? <laughs> Kita tengku, ustad, masa melayani? Kita dilayani dong, kan hampir-hampir milik udah jadi hampir peringkat waliullah. Itulah ikhwafiddin azallahu iyyakum. Seorang ulama akhlaknya luar biasa ikhwafiddin. Jangan anggap remeh sebuah kebaikan. Apa saja kebaikan yang bisa kita berikan kepada seorang muslim, berikan. Misalnya, kita lihat tetangga sebelah, anaknya lagi main-main. Kita beli kacang nih. Eh, nak sini nak, ini ada kacang sebungkus. Jangan kita, alah kacang berapalah kacang, ada nggak usah lah, jangan. Ya, jangan. Demikian. Apalagi apa sajalah. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jangan kalian menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Karena kalian tidak tahu kebaikan mana yang memasukkan kalian ke dalam surga. Belum tentu amalan yang banyak memasukkan kita dalam surga. Bisa saja amalannya sedikit, tapi mukhlis, ikhlas. Allah masukkan ke dalam surga gara-gara amalan ini. Hati-hati. Ya. Ikhafidin, rahimani Allah wa iyyakum. Contohnya seperti seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing. Coba, memberi seekor anjing. Yang diberi minum anjing. Anjing itu kan apa namanya? Ah, yang haram, najis kan? Yang memberi yang memberi minum siapa? Pelacur. Hampir-hampir najis dua-dua. <laughs> Hampir-hampir najis dua-dua. Namun ikhafidin karena tulusnya dia, dia tur, dia lihat anjing kehausan, dia turun ke sumur, kemudian dia ambil air, digigit sendalnya di, di, di mulutnya, kemudian dia naik, kemudian dia berikan air tersebut kepada ke ke anjing tersebut. Allah bersyukur kepada dia, Allah masukkan ke dalam surga. Coba. Jadi jangan dikira alah anjing saya. <laughs> Ini kadang-kadang anjing sudah kelapar, malah dilempar. Kain kain kain begitu kan. Dikira pahala anjing saja kok ditolong-tolong. Ternyata ikhafidin rahimani Allah wa iyyakum. Kebaikan sedikit belum tentu itu tidak memasukkan kita ke dalam surga. Apa saja. Ya, apa saja. Ada sepeda motor teman antum kotor. Waduh, kotor kali sepeda motor antum. Dah, kita alap Nah, begitu kan enak ya kalau kita berteman seperti ini ya. Enak kan. Itu teras kotor lagi. <laughs> Tapi jangan dimanfaatkan, ya. Jangan dimanfaatkan inisiatif dari kita sendiri. Masjid misalnya, ya. Kita lagi jalan ada kertas. Cuman lewat aja nengok. Urusan BKM. Dia nggak mau masuk surga. Seharusnya oh kotor ambil. Ya, oh ini ada kotor, hapus, dibersihkan. Semua kita kepingin masuk surga bukan BKM saja yang kepingin masuk surga. Ini kadang-kadang apa namanya kloset sudah menguning, di situ ada berus WC, disediakan BKM. Kalau kita mau surga, itu kan kita siram, kita gosok. Kan begitu. Ini masjid-masjid siapa? Masjid BKM. Tapi kan Ustaz sudah ada yang digaji. kan <laughs> begitu. Ya kafirin, coba kita semua begitu. Aduh kuning, sudah gosok. Sebentar aja, paling 3 menit selesai. Tapi enggak, Allah dikuningkan lagi. <laughs> Akhirnya ya kafirin, Allah yakum kita tidak kepingin masuk surga seolah-olah kalau kita buat ini tugas bulan, ini tugas bulan, tugasku bukan itu. Padahal itu semua adalah ladang pahala bagi kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang terbaik untuk manusia yang lain. Kemudian nih Khobidin, so Isya jam berapa? Belum ya? Baik, selanjutnya 5 menit lagi, Pak. Sembilan. Ya khilafiyah lah para ulama. <laughs> Taib. Masih manusia terbaik. Dari Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man yurja khairahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Jadi kalau kita bermasyarakat Masyarakat ingin lagi ingin kebaikan kita. Uh, kalau dia itu subhanallah, dia rajin, orang terkenal, dia orang yang baik. Kalau dia tidak usah diminta, dikasih. Melihat ada yang susah, dia bantu. Ya, kalau ngutang, kalau ngutang ke sana tuh. Kalau bapak itu kalau diutangin, mau dia ngasih. Kadang-kadang nggak dibayar juga nggak dia mau. <laughs> Demikian kafirin diharapkan kebaikannya. Wasyarun nas dan seburuk-buruk manusia adalah la yurja khairahu yang tidak diharapkan kebaikannya. Artinya ngeri orang dekat dengan dia. Kalau dia lewat, hati-hati itu jemuran, angkat, angkat, jemuran, jemuran, angkat. Kenapa? Karena dikhawatirnya akan hilang di jemuran ini. Pokoknya kalau dia sudah lewat, alah bahaya. Sendal-sendal masukkan. Kalau dia sudah masuk masjid, ada saja yang hilang. Ya, Kalau nggak sendal bulu, sendal cantik. Tahu deh mana yang cantik, mana enggak. Yang tidak diharapkan kebaikannya. Itulah ikhafiddin. Makanya khairun nas may yurja khairahu. Sebaik-baik manusia adalah yang diharapkan kebaikannya wa yu'man syarrahu dan aman orang lain dari dari kejahatannya. Kadang-kadang kan ada orang nggak mau berteman dengan seseorang karena apa? Lisannya tajam. Ya, lisannya tajam. Bukan orang nggak membantah, tapi karena nanti kalau dia debat-debatnya nyakitin misalnya akhirnya orang malas berteman dengan dia misalnya karena apa nggak aman nggak nggak aman dari keburukannya ini khofidin di antara salah satu perkara yang dikatakan adalah khairukum manusia yang yang terbaik baik sekarang permasalahannya kita nggak bisa memberi kebaikan kepada orang. Bagaimana? Ada tingkat minimalnya. Apa itu standarnya? Perhatikan. Seorang sahabat Sa'ala Abu Dhar Nabi SAW Ya Rasulullah Ara'aita in du'afat In, du'ifat an ba'dil a'mal Ya Rasulullah Bagaimana kalau saya atau seseorang itu sudah lemah melakukan ketaatan. Untuk memberikan jasa kepada orang sudah payah karena sudah tua renta, ya, atau karena sudah lemah. Jadi apa yang harus dia lakukan supaya dia tetap menjadi orang yang baik? Apa kata Rasulullah? Takufu syarraka aninnas Kamu tahan keburukan kamu jangan sampai kamu memburukkan orang lain. Jangan sampai keburukan kamu itu menimpa orang lain fa innaha sadaqatan minka fa innaha sadaqatun minka ala nafsik. Karena dengan kamu menahan keburukanmu terhadap orang lain itu merupakan sedekahmu untuk dirimu. Ini memberikan kebaikan tidak, tapi buruin orang aja. Itu dia. Gak aman dari tingkahnya, gak aman dari lisannya, gak aman dari perangainya. Minimal kalau dia tidak bisa memberi kebaikan kepada orang lain, minimal jangan dia jangan keburukan itu menimpa orang lain. Itulah minimal. Kemudian, ikhafidin rahimani Allah wa iyyakum. Kita ketahui bahwasanya ketika kita keburukan kita itu menimpa orang lain. Ini adalah sebuah kezoliman. Sebuah kezoliman yang harus benar-benar diperhatikan. Mumpung kalau orang itu belum meninggal, minta maaf Mengapa demikian? Karena ikhafiddin nanti perhitungannya di akhirat. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atadru mal muflisu fi ummati?" Ya sahabat, tahu nggak kalian apa yang dikatakan orang bangkrut dari kalangan umatku? Qalu al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Yang dikatakan orang bangkrut dari kalangan kami ya yang nggak ada harta benda lagi Rasulullah, uang habis, harta ludes. Kata Rasulullah enggak ada itu. Al muflisu fi ummati mayat yaumal qiyamati bis salati waz zakah wasyam. Yang dikatakan orang bangkrut dari kalangan umatku adalah nanti di hari kiamat datang bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, banyak dia bawa walakin qad syatama hadza wa akala mala hadza wa safaqa dama hadza tapi dia pernah mencela orang ini pernah mukul orang ini pernah numpahkan darah orang ini wa yu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi akhirnya dia bayar dengan pahala-pahala yang dia bawa tadi fa in faniyat apabila pahalanya habis sementara kezolimannya masih ada fayukhadu min khotoyahum fatura alaihi diambil dosa mereka ditimpakan kepada orang yang bangkrut tadi fatura hafinar dan dia pun dicampakkan ke dalam neraka padahal awalnya bahwa bahwa pahala yang demikian banyak gara-gara dia banyak menzolimi orang dengan lisannya dengan tangannya akhirnya dia harus membayar dengan dengan kebaikan-kebaikan pahala yang dia bawa tadi habis sementara banyak kezoliman lagi yang harus dibayar akhirnya dosa orang itu ditimpakan kepada orang ini. Dibuang ke dalam dalam neraka. Gara-gara apa ikhafidin? Ya Akhlak. Akhlak yang tidak tidak beres. Kemudian ikhafidin, ya rahimani Allah wa iyyakum. Sudah masuk tuh? Dua lagi nih. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Kabasyah radhiyallahu anhu dari Abi Kabasyah radhiyallahu anhu qal dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairukum khairun li ahli sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik untuk istrinya yang insyaallah akan kita rinci setelah isya nanti tetap berada dalam gelombang yang sama, tempat yang sama, jangan lewatkan. Aku lu qouli hadza wa li wa lakum wa muslimin innahu wal ghafurur rahim.